Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. tulis sing yang widi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure Duki kadang pawong mitra hinate ing ta tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombong Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangannya kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-715 ini, dengan para pemain, Susi sebagai Andar Sasi, Rifki sebagai Prongot, Lanti sebagai Hani Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Norman sebagai Badrawati, Kristiana sebagai Lambang Sari, Iwan Dahlan sebagai Kisambi, Endang sebagai Nyisambi, Herman sebagai Kiai Pangon, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. rumah Kibrongo telah terbelah. Kedua orang itu membayangkan betapa dahsyatnya tenaga yang dipergunakan untuk membelah tanah itu. Ah, ja, jadi ledakan keras yang terdengar tadi... Uh... Bocah itu mengayunkan cambuknya. Oh, apa salah ayahmu? Apa kesalahanmu atau kesalahan rumah ini? Pemuda dan adiknya itu sedang mengejar laki berambut putih yang menodaiku. Ayahku meminta kepada mereka untuk mempertontonkan ilmunya. Oh. Eh, yang pemuda tidak mau, adiknya yang mewakilinya. Ayunan cambuknya yang telah membelah tanah ini. Wah, bukan main. Bagaimana, Kakang? Mereka... Mereka ke arah mana, Nduk? Aku tidak tahu, Ayah. Aku Aku yakin pasti akan terbalas dendammu tuh. Si kurang ajar yang telah memperkosamu itu pasti remuk kepalanya oleh sentuhan cambuk bocah itu. Iya. Tanah terbelah. Lalu bagaimana jika cambu itu mengenai punggungmu? Eh? Hah? Punggungku? Iya. Punggungmu tentu akan remuk hancur berantakan. Mana kalung itu? Hmm? Mana? Uh, ini ayah. Weh, ini kalung yang bagus dan mahal sekali. Akan aku jual. Jangan ayah, itu milikku. Berikan kepadaku, aku akan jual. Kalau mereka datang dan menanyakan kalung pemberian mereka, ayah akan menjawab apa? Cambuk itu akan membelah punggung ayah. Hmm. Wah, iya ya. Uh, pemuda dan adiknya itukah yang memberi kalung emas sedemikian mahalnya itu Andasasi? Benar, Paman. Wah, bagus sekali. Uh, boleh aku ikut memegang? Jangan. Loh. Tidak boleh. Wah. Hutangmu yang dulu saja belum kau bayar. Ayo, mana? Bayar dulu hutangmu. Bayar hutangmu. Aku hingga tidak ada sisanya. Ah, kau itu berbicara apa, Padrawati? Aku memikirkan orang gila yang keparat laknat itu, Paman. <laughs> Wah, kau bisa mengumpat juga, Padrawati. Pikirkan, Paman. Coba Paman memikirkannya. Hmm, bagaimana? Takdir itu. Takdir itu menyebutkan bahwa pemilik hajah Kali yang jumlahnya lima orang yang sekarang tinggal empat orang karena seseorang di antaranya telah mati. Harus kerjasama bahu-membahu. Hmm. Nah, apakah kita akan bisa bekerja sama dengan pemilik Raja Kalacakra kelima itu? Kita akan menemuinya, Padrawati. Dan kita akan berbicara dengan baik-baik. Kita akan berbicara, Paman? Iya. Yeah. Terhadap orang yang perbuatannya seperti itu, kita akan berbicara. Apa yang harus dibicarakannya? Jadi bagaimana? Perbuatannya benar-benar tidak bisa diampuni. Aku tidak bisa memaafkannya, Paman. Ia harus dibunuh. Tapi ingat, ada kepentingan lain yang lebih besar, Badrawati. Kita bisa menghadapi sepak terjang titisan Durga dengan tiga kaki tangannya itu. Hanya dua, Badrawati. Ingat, bahwa Bibi Pinaka meski memiliki rajah Mata Durga, akan tetapi ia berada di pihak kita. Iya, tanpa pemegat sisir rambut putih itu, kita bisa menghadapi semua musuh. Sebaiknya kau jangan mengikuti gerak hatimu sendiri, Badrawati. Jika para mesuara itu telah bisa dibebaskan, kau akan membuat persoalan dengannya. Terserah. Tidak bisa, Paman. Aku tetap tidak bisa mengampuni kesalahannya. Yati dan Lare Angon terus berjalan ke arah matahari terbit dengan hati yang bagaikan teraduk, diguncang oleh terjalnya jalan. Untuk mempercepat perjalanan, sebenarnya mereka bisa membeli kuda. Tetapi sungguh sial, karena di perkampungan yang mereka lewati, tak ada yang memiliki kuda. Sementara itu, di Puring, Mbok Sari, Tadi ada keperluan. Soan menghadap Ki Demang, terus singgah ke pasar dan menengok sawah yang akan dibelinya. Di sebelah mana semalam kau tidur? Di sebelah sini, Mangsi. Aku terbiasa tidur melungkar seperti kucing. Lelaki berambut putih itu tiba-tiba sudah berada di belakangku. Ia membangunkan aku sambil memelukku. Wah, bikin bulu kuduk merinding saja Kang Bo ini. Ingin mengalaminya, Sesanti? ingin juga kalau pacarku yang melakukan. <laughs> jangan sampai hal itu terjadi kepadaku. Tidak hanya kepadamu, Susanti. Akan tetapi jangan sampai pada kita semuanya. Hmm, dengan cara bagaimana ia bisa masuk, Kang Mbok Lambang Sari? Itu yang aneh. Dan tidak pernah aku temukan jawabannya. Ayahku memeriksa semua ruangan. Pintu-pintu terkunci rapat. Konon menurut cerita ayah. Orang berambut putih itu mampu merayu gadis korbannya sedemikian rupa bahkan tanpa melukai perasaannya. Gadis yang telah menjadi mangsanya, bahkan ada yang tergila-gila merindukannya. Bagaimana denganmu? Maksudku, kau benar mengesti. Sepeninggal orang itu, aku merasa tidak tersinggung, tidak merasa dilecehkan. Bahkan harus aku akui, aku menyimpan juga rasa rindu. Rindu tetapi takut. Rindukanlah dia. Ia akan datang dan benar-benar menerkamu. Aku telah menyeimbangkan antara pikiran dan rasaku. Perasaan itu tak akan ada lagi di dadaku. Mangesti dan adik kandungnya menebarkan pandangan mata, memeriksa segenap sudut bilik itu. Mangesti berdesir membayangkan lelaki yang suka memetik kembang itu tiba-tiba telah berada di belakangnya dan membangunkannya. Sesanti tak habis-habisnya menggeleng-gelengkan kepala. Menilik perbuatannya, tiba-tiba aku membayangkan orang itu bukan sejenis manusia, Kang Bo. Maksudmu? Aku membayangkan binatang malam. Binatang malam apapun bisa kita pergunakan untuk mengkiaskan dirinya. Serigala tepat. Kalung juga sesuai. Beraninya hanya muncul di malam hari. Sedang jika di siang hari, entah bersembunyi di mana dia. Lalu, bagaimana dengan rencanamu nanti malam? Aku dan Kang Bok Mangesti akan tidur bersama-sama dengan ayah dan ibu. Bahkan mungkin ayah tidak akan tidur menjaga kami berdua. Lihat apa yang aku pegang ini. Cundri? Benar. Cundrik ini dilumuri dengan warangan. Jika segeparat itu muncul, Goresan kecil dari cundrik ini sudah cukup mampu untuk membunuhnya. Kau akan membunuhnya? Ya, kalau ia menemuiku. Lihat, aku juga memegang cundrik. Wah, jadi sebaiknya aku juga mempunyai cundrik ya. Aku sarankan demikian Lambang Sari. Jika orang itu datang, sebelum ia melakukan apapun, goreskan saja cundrik itu. Kalau ia mati, itu hukuman atas perbuatannya. Akan tetapi, aku menjadi seorang pembunuh. Itu nampaknya ayah dan ibuku datang. bertanya. Benar, Bibi. Paman dan Bibi dari mana? Kami dari Kademangan, singgah di pasar dan kemudian ke sawah. Uh, kata Kang Bok Lambang Sari, huh? Paman membeli sawah lagi ya? Uh, <laughs> hanya sepeta kecil saja. Apakah Paman dan Bibi tidak bertemu dengan ayahku? Ayahmu? Apakah kalian berdua sedang mencarinya? Uh, tidak, Paman. Maksudku, mm-hmm. ayahku bersama Paman Gumpang dan Paman Tawur Pawesan juga pergi ke Kademangan. Oh, tidak, tidak. Ah, kami tidak berjumpa dengan ayahmu di sana. Hah, mungkin saja waktunya yang berbeda. Ayahmu yang datang lebih dulu atau aku yang datang lebih dulu. Uh, ada apa, Tondu? Melaporkan sebuah persoalan yang gawat, Bibi. Persoalan apa? Padukuhan kita berada dalam bahaya. Hah? Bahaya apa, Tondu? Ceritanya panjang, Bibi. Dan nampaknya cerita itu juga bersinggungan dengan apa yang dialami Lambang Sari semalam. Hah? Berhubungan dengan apa yang dialami anakku? tentang seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Oh. Dan ayah tidak percaya, serta menganggapnya hanya sebagai mimpi. Wah, bagaimana ini? Apa yang dialami oleh Lambang Sari semalam itu benar terjadi, Paman? Wah, aku tidak percaya. Kalau begitu, hmm. biarlah aku menceritakan sesuatu yang aku ketahui, Paman. Oh, baiklah. Ayo berceritalah. Beberapa hari yang lalu, Paman Tawur Faustan pulang dari Kawunganten. Ya, aku tahu itu. Nah, Paman Tawur Pawesan hmm? menceritakan betapa Kawunganten geger karena uh, ulah ah. seorang... Uh, ulah seorang laki-laki yang disebutnya sebagai pemetik kembang, menodai gadis-gadis. Uh, Paman ternyata malah sudah mengetahuinya. Oh, uh, lalu bagaimana? Kebetulan, beberapa hari yang lalu, Paman Gumpang juga baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Gumpang membawa cerita yang sama. Kasugihan diguncang oleh ulah pemetik kembang. Lalu? Lalu semalam, ayahku dan dua orang peronda mengejar seorang lelaki berambut putih yang katanya sekedar lewat dan akan menuju Karangblong. Oh. Ayahku mencurigai orang berambut putih itu sebagai pemetik kembang yang akan menjadikan Kademangan Puring ini sebagai lahan jajakannya. Ja, jadi semalam orang berambut putih itu telah menyusup masuk ke dalam rumah paman menemui anakmu. Uh, maksudnya, uh, maksudnya sudah jelas. Pemetik kembang itu akan menjadikan Lambang Sari sebagai salah seorang calon korbannya. Hmm, nah, ya, ya, ya. apakah pamat ikhlas dan akan membiarkan hal itu terjadi? Penjelasan itu ternyata membuat Kisambi dan istrinya terkejut. Nyai Sambi mendadak gelisah dan memandangi anak gadisnya. Lambang Sari menggelengkan kepala sebagai jawaban seolah ia mengatakan dirinya belum dinodai oleh pemetik kembang itu. Belum lagi suasana itu larut, sebuah dokar telah berhenti di halaman. Kiai Pangon bersama Gumpang dan Tawur Pawasan datang Wajahmu nampak tegang, Adi. Benar, Kang. Nampaknya kau sedang mendengarkan cerita dari anakku ya? Iya. Ah, baiklah. Aku bersama Kumpang dan Adi Pawesan. Sehingga untuk meyakinkan agar kau selanjutnya berhati-hati. Uh, iya, iya. Aku mengerti. Nah, apakah kau sudah percaya? Kalau apa yang dialami Lambang Sari anak gadismu itu sungguh-sungguh terjadi, bukan mimpi. Eh, iya, aku mempercayainya, Kang. Sambi dan istrinya masih nampak tegang. Mereka sulit mengerti dan mempercayai bahwa semalam anak gadisnya nyaris mengalami celaka oleh munculnya orang tak dikenal yang masuk ke dalam bilik pribadinya. bahkan tak henti-hentinya menyebut dan mengucap puji syukur kepada Hyang Batara Agung karena anak gadisnya selamat dari jamahan pemetik kembang. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. dan istrinya masih nampak tegang. Mereka sulit mengerti dan mempercayai bahwa semalam anak gadisnya nyaris mengalami celaka oleh munculnya orang tak dikenal yang masuk ke dalam bilik pribadinya. Nyai Sambi bahkan tak henti-hentinya menyebut dan mengucap puji syukur kepada Hyang Batara Agung karena anak gadisnya selamat dari jamahan pemetik kembang. Kalau begitu, marilah kita yang tua-tua berbicara. Sementara Mangesti, Sesanti dan anakmu, biar melaksanakan tugasnya. Uh, tugas apa? Anakmu dan anakku. Biarlah mereka berkeliling dari rumah ke rumah, memberitahu mereka yang mempunyai anak gadis agar waspada. Keadaan ini tidak bisa dianggap remeh malah menganggap ini persoalan yang remeh. Ya boleh saja. Akan tetapi kita semuanya harus waspada. Anakmu tentu bisa meyakinkan teman-temannya. Iya, kami sependapat. Dan kami tidak keberatan. Pergilah Lambang Sari. Beritahu semua kawanmu. Dan kita. Marilah kita berembuk, Nyai membicarakan langkah apa yang kita ambil untuk menghadapi orang berwatak bejat yang mencoba-coba akan menjamah padukuan kita ini. Tentu saja, perbuatan si biadab itu tidak akan kita biarkan begitu saja. Jambi dan istrinya benar-benar berdebar-debar mendengarkan cerita Kiai Pangun dan Gumpang serta Taur Pawasan yang saling melengkapi. Nyai Sambi mendekap dadanya, seolah gondeli jantung agar jangan lepas dari empanannya. Sementara itu, sesantilah yang justru menjadi heran ketika sampai di rumah Popetan, menyaksikan gadis itu bersikap tidak sebagaimana biasanya. Namun rasa penasarannya disimpannya rapat-rapat. Lihat, Pupetan. Kami datang lagi. Untuk apa kalian datang lagi? Lihat, apa yang kami bawa. Kami membawa buah-buahan untuk rujakan. Beberapa buah timun serta jambu. Aku sedang tidak ingin. Tolong tinggalkan aku. Tinggalkanlah aku sendirian di sini. Tang Bu Mangesti, ada apa? Mengapa sikap Pupetan berubah seperti itu? Nanti kau akan mengetahui. Lihat saja. Kau bersikap aneh sekali hari ini, Pepetan. Kami semuanya ini kan kawanmu. Mengapa kau tidak mau kami ajak untuk rujakan? Hmm? Aku sedang tidak ingin. Benar? Kau tidak ingin membagi bebanmu kepada kami? Aku tidak mempunyai beban apa-apa. Kalau begitu, bagaimana kalau aku akan mencoba menebak? Oh, apa maksudmu? Kau bersikap seperti ini karena kau didatangi oleh orang berambut putih bernama Pamegatsi. benar bukan? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Benarkah kau telah dinodainya? Sehingga kau bersikap seperti ini? Uh, oh, enggak. Diamlah kau sesanti. Oh, jadi... Jawablah pepetan. Benarkah yang kau alami? Telah datang seorang lelaki berambut putih dan kemudian menodaimu. Apakah kau tidak ingin menjawabnya? Setelah itu, ia bercerita kepada kalian. Ia menceritakan apa yang telah dilakukan kepadaku pada kalian. Tidak. Akan tetapi semalam, ia juga mendatangi Lambang Sari. Ia bercerita kepadamu. Maksudnya menemuiku sama dengan tujuannya menemuimu. Ia bermaksud menodaiku juga. Tetapi untunglah, hal itu belum terjadi. Paling tidak, Aku keburu mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Oh, dia, dia siapa? Orang itu, pemetik kembang yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Ia telah menggegerkan kawanganten dan Kasugihan. Dan ia sekarang datang ke Puring ini uh. untuk menjadikannya sebagai tempat petualangan berikutnya. Oh. Jawablah. Dan apapun yang terjadi padamu akan kami rahasiakan. Benarkah si rambut putih itu telah menodaimu? Mungkin terlampau berat untuk mengatakan iya. Mengangguklah kalau benar iya. Dua hari berturut-turut aku bermimpi didatangi oleh lelaki itu. Ia mengajakku bercumbu. Menurut ayahku, ia memang mempunyai kemampuan aneh, yaitu mengirim mimpi. Setelah korbannya bisa dipengaruhinya melalui mimpinya, barulah ia muncul. Jadi, seperti itulah yang kau alami. Lanjutkan pepetan. Dia, dia kemudian datang semalam. Lalu? Kami melakukannya. kemudian menitik bergulir di pipinya. Sesantiong merasa sangat iba bergeser mendekat, membasuh air mata yang bergulir itu. Pepetan yang napasnya bagaikan megap-megap kehabisan udara menjatuhkan diri di dalam pelukan Sesanti. Bahkan mata Sesanti kemudian berkaca-kaca. si rambut putih pemetik kembang itu telah mendapatkan seorang korban di padukuhan kita. Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku, bahwa sudah ada korban yang jatuh. Namun kita harus melindungi siapa yang telah menjadi korban. Kita tidak perlu menyebut nama pepetan. Nama pepetan harus dilindungi. Kasihan kalau sampai semua orang mengetahui musibah yang menimpanya. Iya. Sesanti. Bagaimana, Kang Bo? Kau tinggal di sini. Kau temani pepetan. Pekerjaan untuk memberitahu dari rumah ke rumah. Biarlah aku yang akan melakukan dengan Lambang Sari. Baik, Kang Mbok. Ayo Lambang Sari. Tentramkan hatimu, Pupetan. Kita berharap para lelaki dan para pemuda nanti akan bertindak dan akan mampu menjebak orang yang telah menodaimu, ya? Tidak sedang bermimpi ke aku ini. Bolehlah kau menganggapnya hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terjadi, Pepetan. mampu lagi mempedung air matanya, ia menangis sesenggukan. Sementara sesanti segera mendekap sahabatnya itu untuk memberikan ketentraman hatinya. Sementara itu, Mangesti dan Lambang Sari menemui pemilik rumah pertama. Apa yang mereka ceritakan menggemparkan pemilik rumah itu. berita yang kau bawa ini, Mangesti? Aku tidak guyon, Paman. Wah. Oh. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku berharap dengan apa yang aku sampaikan ini, Paman dan Bibi bisa berhati-hati. Terima kasih, Nduk. Sebagai orang tua, aku tentu tidak ingin hal-hal yang buruk akan menimpa anak gadisku. Di mana Rakem, Bibi? Sedang ke sawah. Kalau begitu, aku akan menyusulnya. Siapa tahu pemetik kembang itu justru menemuinya di sawah. Di samping itu, mohon bantuan Bibi untuk ikut menggetok tularkan berita ini kepada rumah-rumah yang lain. Kita tentu tidak ingin padukuhan kita ini dicemari oleh noda-noda. Oh, <laughs> jangan khawatir, Ndu. Iya. Aku akan membantu untuk menyebarkan berita itu. Di samping, Aku mungkin memandang perlu untuk berjumpa dengan Kakang Pangon. Aku ingin mendengarkan kisah yang sebenarnya. Silakan Paman. Ya. Ayah dengan senang hati pasti akan memberikan penjelasan. Kami berdua mohon diri Paman. Oh iya iya, ya. ya, silakan ya, ya. silakan. Uh, bagaimana Pak Neh? Aku memang sudah pernah mendengar kisah yang menimpa padukuhan kaunganten itu samar-samar dan selenting-selenting. Akan tetapi aku tidak mengira kalau kisah itu benar-benar terjadi. Dan bahkan singgah di padukuhan kita ini. Anakmu? Bagaimana dengan anakmu, Pak Nek? Oh, iya. Uh, aku akan menyusulnya ke sawah. berdua rupanya. Ada apa? Uh, dan tumben sekali datang ke rumahku. Ayah dan ibumu kemana kakak? Uh, kalian berdua ada keperluan apa dengan ayah dan ibuku? Tidak denganku? Keperluan denganmu mungkin lain kali saja kakang. Uh, tetapi kemana paman dan bibi? Sedang unduh jagung di Pategalan. Adikmu kemana? Adik yang mana? Sukanti. Oh, ikut ayah dan ibu. Ada apa toh? Kedatangan kami berdua memberitahu keluarga Kakang mulai sekarang dan untuk selanjutnya supaya berhati-hati. Hah? Berhati-hati mengapa? Semalam telah berkeliaran seorang lelaki yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Jaga adikmu baik-baik, Kakang. Eh, eh, tunggu, tunggu. Apa maksudmu? Maksudku telah jelas, kan? Apakah adikku telah bersalah kepada kalian? Uh, tentu tidak, Kakang. Dan kami tidak sedang guyon. Kami berdua akan memberitahu semua rumah terutama mereka yang memiliki anak gadis, agar berhati-hati. Dan Kakang sendiri, karena Kakang adalah seorang pemuda, aku berharap Kakang bisa tersinggung oleh adanya persoalan ini. Aku? Tersinggung? Iya, Kakang tersinggung. Dan kemudian mengumpulkan segenap para pemuda untuk menghadapi orang kurang ajar itu. Siapa lagi yang diharapkan untuk mengatasi keadaan semacam ini kecuali pemuda? Para orang tua, apa yang bisa diharapkan? Ah, Aku masih belum jelas. Ada apa sebenarnya? Melalui ketok tular, maka berita itu pun kemudian mengalir deras. Pembicaraan menjalar dari mulut ke mulut. Para pemuda tersinggung dan segera menggalang diri untuk menghadapi ulah pematik kembang. Beberapa orang yang penasaran mencari kejelasan dengan bertanya kepada Kiai Pangon. Dan dengan senang hati, Kiai Pangon menceritakan apa yang diketahuinya. Berita itu membuat seseorang menjadi gelisah. Dan seseorang itu adalah Kitoh Jali yang segera bergegas pulang. Walah, Duk Pepetan. Katakan kepada Bapak, benarkah kau mengalami nasib seburuk itu, ha? Katakan. Apakah kau mengalami kejadian buruk itu, Pepetan? Pemetik kembang yang sedang dibicarakan banyak orang itu semalam mendatangimu. Kau dinodainya, ha? Orang Paman, tenanglah Paman Jadi Jadi Jadi itu sebabnya Itu sebabnya kau tiba-tiba bersikap aneh kali ini, ha? Iblis Akan ku cari dia Paman, tenanglah Apa yang menimpa anakmu harus dirahasiakan dirahasiakan. Kasihan pepetan, Paman. Saya mohon Paman jangan kehilangan kendali. Jika Paman kehilangan kendali, rahasia ini akan terbuka, Paman. Pepetan akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak, Paman. Kau... Kau sudah mengetahuinya? Hanya saya tentang Mbok Mangesti dan Nambang Sari yang tahu, Paman. dan kami bersepakat untuk menjaga rahasia ini rapat-rapat. Kitoh Jali benar-benar terpukul. Lelaki itu pontang-panting dalam usahanya menenteramkan hatinya sendiri. Tangannya mengepal, dan matanya memerah, seolah akan meremas sikap parat jika orang itu berada di depannya. Sedangkan Papatan hanya bisa menangis dan menyesali apa yang menimpanya. Dan dengan sabar, Sesanti memeluk pundaknya. Nah, Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.